Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, Enam. setorkan mulai dari sebelum terakhir itu yaitu mengenai apa hadis mengenai hadis marfu sampai yang terakhir kita baca. Wa ma falin nabiyil marfu'u. Antum sudah mulai menghafal sejak awal belum? Coba sampai mana? Walam au yu'al Walam au yu'al Au yu'al ah. يرويه يرويه يرويه يرويه عدل ضابط عن مثله مؤتمد مؤتمد في ضبطه ونقله. ايوه. طيب انتم سلام؟ دانيال بلون؟ ايوه بسم الله. isnaduhu Ayo. Ayo. Ayo na'am. Ayo antum, wa udhifa lin nabiyil Ayo, bismillah. Ayo. Apa? Apa? Allah musta'an khair insyaallah. Apa? Bama? Wal musnadul muttasil. Wal musnadul apa? Apa? Apa? Apa? Enggak usah, sana ada. Wa ma'udhima Awan Kita lanjutkan. Kemarin kita bahas masalah musnid dan musnad ilaih. Itu kemarin anak ulang lagi penjelasannya karena khawatir nanti keliru kemarin itu. Jadi fa qala fulanun, itu ya perhatikan. Itu di dalam haddatsani itu artinya apa? Si fulan telah menceritakan kepadaku. Nah, jadi haddatsani aku ini namanya musnid. Paham ya? Namanya musnid. Kemudian fulanan itu musnad ilai. Jadi telah menceritakan kepadaku si fulan menceritakan apa? Hadis atau riwayatan itu. Ya, Paham ya? Jadi si fulan tadi musnad ilai yang disandari. Ya enggak? Naam. Ya, kemudian aku ini namanya musnid karena menyandarkan. Menyandarkan periwayatan itu dari siapa? Si fulan. Amlum. Jadi kata beliau sini fal awal musnid itu haddatsani tadi itu. Haddatsani ya mutakalim itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nama aku itu musnadnya. Paham ya? Wasani musnad ilaih. Musnad ilaihnya fulanun dari itu. Paham belum? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai isnad dan syarat itu bedanya apa? Nah, kok sampai dibahas tuh bedanya apa sebenarnya? Sebenarnya perbedaannya tipis sekali bahkan ada yang mengatakan sama gitu loh. Kita lihat aman isnadu faqala ba'dul muhaddisin al-isnad huwa sanat ya kan? Adapun isnad berkata sebagian ahlul hadis isnad itu ya sanat gitu loh. Ya, terus sanat itu apa? Sanad ya isnad itu sama aja. Sebagian ahlul hadis mengatakan seperti itu. Wa hadha at-ta'biru yaqau endahum 'indahum dan ungkapan ini kebanyakan mereka nah barakallahu fikum terjadi. Nah, dia nah di sisi mereka terjadi ungkapan tersebut Fayaqulun akhirnya mereka mengatakan isnaduhu sahihun. Artinya apa isnaduhu sahihun? Sanaduhu sahihun sama aja. Paham belum? Nah, ini yang mengatakan sama. Ya memang perbedaannya tipis sekali, isnad sama sanad. Sanadnya sahih atau tidak? Sanadnya sahih. Isnadnya bagaimana? Isnad juga sahih, gitu loh. Nah, wa ya'nuna bidzalika sanadahu ay ruwat. Yang mereka inginkan dengan ucapan tersebut adalah sanatnya, yaitu para perawinya. Jadi kalau ada ucapan isnaduhu sahihun itu para perawinya sahih gitu loh. Para perawinya mereka para perawi yang sahih gitu loh. Paham belum? Karena isnad maknanya sanad. Sanad itu kan ruwat kemarin. Ruwat itu para perawinya. Paham belum ini insyaallah ya? Ayo kita lihat. Wa qala ba'duhum dan berkata sebagian mereka Al isnadu huwa nisbatul hadis ila rawih ada yang mengatakan isnad itu adalah menisbahkan, menyandarkan suatu hadis kepada perawinya. Menyandarkan suatu hadis kepada perawinya. Yukol dikatakan asnadal haditsa ila fulan. Si perawi tersebut menyandarkan hadis kepada si fulan. Ini namanya isnad namanya ya. Aina sabahu ilai Dia menyandarkan kepadanya. Mahum soal ini. Wasahihu fi Pendapat yang sahih mengenai hal ini annahu yutlaq ala hadza wa ala hadza. Ini. Pendapat yang sahih bahwasanya terkadang bisa untuk ini, terkadang bisa untuk ini. Maksudnya bagaimana? Terkadang bisa yang ditujukan itulah ruwat para perawi hadisnya itu, paham ya? Terkadang yang diinginkan adalah apa? Penisbahan. Paham belum? Nah, jadi antum enggak perlu iskal, enggak perlu bingung lagi. Antum milih mana isnad atau mis, isnad atau sanad? Nah, kita katakan terkadang isnad ini penggunaannya adalah sanat itu ruwat. Terkadang isnat ini artinya adalah apa? Penyandaran itu sendiri, menyandarkan hadis kepada si fulan namanya isnat. Boleh ini, boleh itu gitu intinya itu. Apa maksudnya ya tergantung dengan apa yang dia inginkan. Fayutlaq isnat ahyanan, maka isnat terkadang digunakan untuk makna ala sanat ini. Digunakan untuk sanat alladzina hum ruwat. Yang mana sanat itu adalah ruwat. Ingat-ingat ya, sanat itu adalah ruwat para perawi hadis Paham belum Abdullah? Paham? Ya na'am barakallahu fikum. Wa yutlaq ahyanan dan terkadang digunakan lafaz isnad ini ala nisbatil hadis ila rawi. Eh, digunakan untuk ungkapan apa? Penisbahan hadis kepada perawi. Paham belum? Nah, haddatsani atau haddatsana fulanun. Paham ya? Atau misalkan na barakallahu fikum eh, hadal hadis min fulan. Paham ya? Itu mirip dengan isnad itu loh. Menyandarkan hadis kepada sepulan itu loh. Paham ya? Itu. Naam. Yuqal asnadul hadis. Dikatakan itu berarti dia telah menyandarkan hadis. Ini namanya apa? Isnad. Kesimpulannya bagaimana sih kesimpulannya? Kesimpulannya isnad itu kadang maknanya sanad, kadang maknanya adalah apa? Menyandarkan hadis itu ada. Paham itu ya? Menyandarkan hadis kepada seorang perawi itu isnad juga. Terkadang isnad yang diinginkan apa tadi Abdurrahman? sanad yaitu ruwat. Sanad itu ruwat para perawi hadis. Mahum soal ini, isya hewan na'am. Al Yusuf, paham belum ini? isnat terkadang digunakan untuk apa dan untuk apa? Hah? Eh, terkadang isnat digunakan untuk makna apa? Nah, para perawi hadis ruwat itu sanad. Terkadang maknanya apa? Allah menyadarkan hadis kepada seorang perawi. Mahum salah ya? Naam. Dan di sini. Fayuqal asnadul hadithu atau asnadul haditha ila fulan. Dia menyandarkan hadis kepada si fulan. Asnadahu ila Abi Hurairah. Dia menyandarkan hadisnya kepada Abi Hurairah. Asnadahu ila Ibn Abbas. Dia menyandarkan hadisnya kepada Ibn Abbas. Asnadahu ila Ibn Umar. Wahakada. Dia menyandarkan hadisnya kepada Ibn Umar. Wahakada. Dan demikian seperti ini. Paham ya? Dan seperti inilah yang nah barakallahu fikum antum saksikan di sini ini contoh untuk mengenai isnad dan sanad. Paham belum? Jadi antum enggak perlu bingung gitu loh. Kalau sanad tok gitu bagaimana sanad ya ruwat tadi itu. Tapi kalau isnad bisa maknanya sanad, bisa maknanya apa tadi? Menyandarkan suatu hadis kepada seorang perawi. Paham soalnya ya? Nah barakallahu fikum. Wa hal yalzam al isnad an yakuna al-hadits sahihan? Ini perhatikan penting juga ini. Apakah mengharuskan eh, yang namanya isnad itu mengharuskan hadisnya sahih. Paham ya? Apakah mengharuskan menyandarkan suatu hadis kepada seorang perawi itu berarti hadisnya sahih? Kita lihat. Naqul la tidak. Tidak mesti. Li'annahu qad yattasilu sanad min rawi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan terkadang eh, para perawi hadis itu bisa menyambungkan atau terkadang syaratnya bersambung Nah, barakallahu fiikum dari seorang perawi kepada Rasulullah SAW wa yakunu fir ruwati du'afa. Ternyata para perawinya ada rawi-rawi yang lemah. Paham belum? Intinya tadi apa sih intinya barakallahu fiikum? Kalau antum perhatikan baik-baik, nah, apakah setiap yang sanatnya bersambung sampai kepada Rasulullah itu dikatakan apa hadisnya sahih? Itu intinya pertanyaannya. Kita katakan tidak. Lah kenapa? Karena terkadang para perawi hadisnya itu ada yang dhaif. Kalau dhaif berarti otomatis tidak sahih nanti. Paham ya? Nah, imam masuknya nanti hasan atau masuknya dhaif. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa majhulun wa nahmu. Bisa jadi apa? Bisa jadi para perawinya itu lemah dan para perawi majhulun, para perawi yang majhul enggak dikenal. Baik majhul hal atau majhul nan madhul ain. Paham ya? Enggak dikenal keadaannya atau enggak dikenal orangnya juga. Paham maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Na'am. Haddatsana Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad banyak sekali. Mungkin Muhammad yang dhaif atau Muhammad yang sikah misalkan. Iya enggak? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, nah, kita lihat idan falaisa kullu musnadin sahihan. Jika demikian berarti tidak setiap musnad itu sahih. Tidak setiap hadis yang bersambung sanatnya sampai ke Rasulullah itu sahih. Benar atau tidak ini? Eh, benar ini ya. Tapi setiap hadis sahih pasti sanatnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Beda atau sana? Beda ya. Tidak setiap musnad, eh, tidak setiap hadis yang sanatnya bersambung sampai ke Rasulullah itu sahih. Tapi setiap hadis sahih bagaimana? Sanatnya pasti bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Qad yakunul hadis sahihan wa huwa ghairu musnad, ya enggak? Terkadang bisa jadi hadisnya sahih tapi tidak apa? tidak musnad. Ini nanti namanya bukan hadis yang ma'ruf. Namanya nanti kalau sampai kepada sahabat berarti apa? mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in namanya apa? maqtu'. Paham ya? Kan kita dapat rinciannya. Kalau hadis itu seringnya identiknya digunakan untuk Rasulullah. Paham ya? Nah, kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Paham ya insyaallah ya? Kita lihat. Wa huwa ghair musnad kama law udifa ila sahabi bi sanadin sahih. Sebagaimana kalau disandarkan kepada sahabat dengan sanad yang sahih, apakah ini dikatakan Na barakallahu fikum hadithakumullah hadis sahih? Kita katakan fa innahu mauqufun sahih. Mauqufun was sahih. Maka ini dikatakan apa? Mauquf dan sahih. Ya enggak? Istilahnya gitu kan? Nah, karena sudah kita nih, ada khobar, eh, ada hadis, ada asar. Di awal-awal dulu dalam kitab Mustalahul Hadis, khobar, asar, hadis. Kalau khobar umum, khobar umum, khobar umum, paham ya? Kalau khobar ini dari sahabat atau sampai di bawahnya namanya asar. Kalau khobar dari Rasulullah namanya hadis. Paham ya? Kalau hadis dari Rasulullah kalau asar dari sahabat sampai di bawahnya. Kalau khobar umum. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Lakin laisa musnad, tapi di sini bukan musnad. Kenapa? Li'annahu ghairu marfu'in ilan nabi. Dikarenakan tidak marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Waqad yakunu musnadan muttasilal isnad. Akan tetapi terkadang bisa jadi Na'am barakallahu fikum, dia itu musnad bersambung sanatnya, lakinnir ruwatu du'afa. Haddatsana fulan, haddatsana alan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala misalkan, sambung sanatnya. tapi ternyata para perawinya du'afa. Paham ya? Haddatsana fulan kadzdzab. Haddatsana alan dhaifun fil hadis. Haddatsana fulan layyinun fil hadis. Haddatsana na barakallahu fikum alan dajjal misalkan. Jadi perawinya itu sudah majruh semua di situ. Nah, tapi bersambung sampai ke Rasulullah gitu loh. Kita lihat di sini. Wa yakun yakunu musnadan ini namanya musnadan wala yakunu sahihan, tapi tidak mengharuskan sahih. Jadi gini loh, musnad itu intinya sanatnya itu sampai sambung sampai ke Rasulullah itu, musnad. Tapi tidak mengharuskan sahih gitu loh. Tidak mengharuskan apa? Sahih. Kalau misalkan bersambung sampai sahabat, namanya namanya mauquf, kalau bersambung sampai tabi'in namanya maqtu' gitu ada. Nah, barakallahu fikum. Wa bainal musnad lughatan wal musnad istilahan farqun dan musnad secara bahasa serta musnad secara istilah itu ada perbedaan. Wa nisbatu bainahuma al-umum wal khusus dan penisbahan antara keduanya itu umum dan khusus. Paham maksudnya itu? Nah, barakallahu fikum. Musnad secara bahasa, musnad secara istilah itu memiliki apa? Umum dan khusus maknanya. Perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, fal musnadu fil lughah musnad secara bahasa huwa ma usnida ila qailih. Intinya musnad secara bahasa itu yang nah barakallahu fikum apa saja yang disandarkan kepada si pengucap. Paham ya? Yang mengucapkan siapa? Abu Hurairah, musnad. Sandaran pada yang mengucapkan. Sawan kana marfu'an, baik itu marfu' sampai kepada Rasulullah, au mauqufan sampai kepada sahabat, au maqtu'an sampai kepada tabi'in itu namanya musnad. Intinya disandarkan kepada si pengucap pertama kali. Paham belum? Paham salah ya? Ya na'am barakallahu fiikum. Fa kult. apabila engkau berkata qala fulanun kada si fulan berkata seperti ini fahada musnad ini musnad karena antum menyandarkan ucapan kepada si fulan paham salah ya nah sekarang kalau anak masalah ngomong qala syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin kada wa kada Eh, ini musnad enggak ini seperti ini? Musnad enggak secara bahasa? Musnad karena ana nyandarkan ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hatta walau adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibul an. Hatta walaupun engkau menyandarkan kepada salah seorang yang ada yang kau ajak bicara sekarang ini namanya musnad. Falau qult kalau seandainya aku berkata qala fulanun kada. Naam eh, si fulan berkata seperti ini fahada musnad ini juga musnad li anni asnadtul haditsa ila qailih Dikarenakan aku menyandarkan suatu ucapan atau hadis itu kepada si pengucapnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ini paham belum ini? Eh? Paham belum antum? Paham enggak? Ayo. Antum paham antum? Ayo. Entar dulu sedikit lagi. Naam. Fal musnadu istilahan akhassu minal musnad lughatan. Berarti musnad secara istilah itu lebih khusus lagi itu loh. Lebih khusus dibanding musnad secara bahasa. Fa kullu musnadin istilahan maka setiap musnad secara istilah bahwa musnadun lughatan, berarti dia musnad secara bahasa. wala aks dan tidak sebaliknya. Fa bainahumal umum wal khusus. Antara keduanya umum dan khusus. Kenapa kok enggak sebaliknya? Karena musnad secara istilah harus sampai kepada Rasulullah itu loh. Paham belum? Nah, sedangkan musnad secara bahasa intinya sampai kepada yang mengucapkan. Mau marfu, marfu ataupun mauquf ataupun apa? Maqtu. Apa salahnya? Nah, barakallahu fikum kesimpulannya nggak perlu apa bingung-bingung musnad itu ada dua makna secara bahasa secara istilah secara bahasa itu umum antum sandarkan kepada si pengutap siapapun itu namanya musnad tapi secara istilah harus sampai kepada rasulullahan itu paham salah ya nah nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin